السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Alhamdulillah para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan atau kita setelah menyelesaikan mengambil faidah dari salah eh, syab Rasa Hafizallahu Ta'ala asbabu ziyadatil iman wa nuqsanu wa nuqsanihi sebab-sebab pertamanya iman dan berkurangnya iman maka insyaallah kita akan uh, mengambil faidah dari risalah yang baru pula yaitu as-sa'adatu wa asbabu itu kebahagiaan dan sebab-sebab untuk meraih kebahagiaan. Risalah Dr. Amin Abdullah Asyakawi. Kita langsung masuk aja pada mukadimah yang beliau bawakan. Beliau bawakan mukadimah dengan ungkapan beliau diawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin setelah beliau mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. demikianlah salawat dan salam tersanjung untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya semuanya. Belum mengawali dengan pujian kepada Allah di mana semua pujian ujung-ujungnya kembali kepada Allah Ta'ala. Kalimat alhamdulillah menunjukkan Allah dat yang maha sempurna, sehingga Allah terpuji dari segala sisi. Allah terpuji datnya, terpuji sifatnya, terpuji eh, namanya, terpuji ini uluhiyahnya. Sehingga Allah penyandang ini sifat keterpujian. Dan kalimat Alhamdulillah maka ujung-ujungnya semua yang kita puji adalah kembalinya kepada Allah Ta'ala. Apapun yang kita puji, siapapun dari kalangan makhluk dan apapun yang kita puji di kalangan para makhluk, lautnya, gunungnya, langitnya, daratnya, maka semua yang kita puji ini adalah ujungnya kembalinya kepada Allah Ta'ala. Ujung-ujungnya kembali kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Karena Pertanyaan adalah siapa yang menciptakan langit yang indah, gunung yang indah, laut yang indah, taman yang indah? Siapa yang memberikan otak yang super cerdas, brilian? Siapa yang mem <clears throat> itu memberikan uh, eh, itu postur yang sangat indah? Semuanya adalah kembalinya kepada Allah Ta'ala. Salawat dan salam dua hal yang di diajarkan oleh Allah Ta'ala, diperintahkan Allah kepada kita untuk uh, mengucapkan salawat dan salam. Ya ayu aladina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman. Orang beriman, bersalawatlah kalian dan salamlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk para keluarga, sahabatnya, semuanya. Lalu beliau pun itu bersyadat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh Aku bersaksi bahwa tidak ada yang hak kecuali hanya Allah yang tidak ada sekutu bagi Allah sama sekali dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan hamba Allah dan utusan Allah Ta'ala. Kemudian beliau setelah itu yaitu masuk kepada mukodimah yang akan beliau sampaikan kepada kita setelah memuji Allah, bersalawat dan salam kepada Nabi, kemudian e, bersyahadat. Beliau kemudian selanjutnya yaitu mengatakan wabak ada Adapun setelah itu fa inna kulla insanin fi hadil hayah yas'a ila sa'adah. Sesungguhnya setiap orang dalam kehidupan ini dia uh, selalu mencari kebahagiaan. Dia <clears throat> mencari kebahagiaan semua orang. Wa ya matlabun haqiqiyun li jami'in nas. Dan kebahagiaan itu adalah <clears throat> apa yang dicari manusia yang hakiki. <clears throat> Semua mencari yang satu ini al mu'min wal kafir wal bar wal fajir wal ghani wal fakir baik dia itu mukmin kafir kemudian baik orang fajir yang buruk yang rusak kemudian orang kaya orang fakir semuanya mereka menjadi kebahagiaan semuanya sehingga tanpa kecuali semuanya mereka menjadi kebahagiaan karena inilah yang menjadi tujuan atau inilah yang yang paling akan menjadikan manusia itu merasakan hidup nyaman. Kenyamanan yang hidup menjadi orang mereka betul-betul bahagia. Kulluhum yuriduna sa'adah. Semua menginginkan kebahagiaan. Walakinnahum yakhtalifuna fi nabratihim laha. Semua orang manusia, semua manusia menginginkan kebahagiaan. Hanya mereka berbeda pandangan. Apa yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan. Sehingga akhirnya jalan yang ditempuhnya pun berbeda. Paminhum. Sebagian mereka yang mereka man yaroha fi jam ilmal wa dirham. Sebagian orang ada yang memandang bahwa kebahagiaan itu ada pada mengumpulkan harta dan dirham. Sehingga begitu ambisi <clears throat> untuk mengumpulkan harta dan dirham begitu sangat bersemangat mengumpulkan harta dan dirham. Ya roha fil husul alal masabi'a eh, alal manasib ar Wa akhar dan yang lain lagi ada yang mereka memberi kepandangan bahwa kebaikan itu diraih dengan cara mendapatkan yaitu jabatan-jabatan yang tinggi sehingga manusia berlomba-lomba untuk menjadi orang yang paling kaya, yang paling tinggi jabatannya. Kalau kebahagiaan itu letaknya di situ, maka yang paling kaya yang paling bahagia. Yang paling tinggi kedukanya yang paling bahagia. Nyatanya enggak. Sehingga itu bukan hakikat kebahagiaan yang eh, sungguhnya. Wal ada Adapun yang hak. Anna hadhil umur juz'un minas sa'adah. Walaisati sa'adatu kulluha. Yang benar adalah ini semuanya harta, jabatan dan seterusnya tadi itu itu adalah bagian dari kebahagiaan. Juz'un minas ada. Sebahagian dari kebahagiaan. sati sa'adatu kulluha dan bukan merupakan kebahagiaan secara keseluruhannya. Faya sa'adatun waktiyatun. Itu hanyalah kebahagiaan sesaat. Itu hanyalah kebahagiaan sesaat. Walaisat as-sa'adatu kulluha. Uh, itu ada kebahagiaan, ini waktu saat tazulu bisawaliha. Akan hilang kebahagiaan itu dengan hilangnya harta. Kalau kebahagiaan itu adalah diletakkan di harta, maka kebahagiaan akan hilang dengan hilangnya yakni harta. Wasahibul mal qad yafqitu malah. Pemilik harta itu Terkadang dia hartanya hilang, lenyap. Maka akan hilang pula kebahagiaannya. Wasahibul mansib qad yuzahu min mansibihi. Pemilik kedudukan jabatan itu, dia akan berakhir jabatannya. Dia akan turun jabatan. Bal inna hadzal mal alladhi huwa asabul hayah idza lam yastabkhitmu idza lam yastab uh, <clears throat> lam yastakhdimhu sahibuhu fi ta'atillah yakunu wabalan wa ahli. <clears throat> Bahkan seandainya harta itu yang merupakan pilar tulang punggungnya <clears throat> ini kehidupan manusia ternyata tidak digunakan dalam mentaati Allah tidak dipakai untuk mentaati Allah jadilah hartanya itu adalah malapetaka. Jadilah hartanya itu adalah yakni malapetaka. Sebagaimana dalam kehidupan yang ada. Bagaimana orang-orang yang mereka hartanya berlimpah ruah dan kemudian dia pakai untuk hal yang justru menentang, mengingkari, menyelisihi jalan Allah, durhaka kepada Allah, hartanya membuat menjadikan dia ini harus berhadapan dengan adab Allah Ta'ala. Menjadi bumerang dan malapetaka malapetaka bagi dia penyebab datangnya musibah-musibah. Allah Ta'ala, "Fala tu'jibaka amwaluhum wala auladuhum, innama yuridu Allah liyu'adzibahum biha fil hayati dunya wa tashaqa anfusum wa hum kafirun." Jangan kalian dibuat takjub kata Allah tentang hartanya dan anaknya orang-orang kafir. Harta mereka Masya Allah. Anak-anak mereka Masya Allah yang inna innama yuridullahu yu'adzibahum biha fil hayati dunya. Justru Allah Subhanahu wa taala mengendaki dengan harta dan anaknya itu Allah akan mengadab mereka di dunia ini. Watas anfusum wa kafirun dan akan melayang nyawanya dalam keadaan dia kafir. Kemudian setelah itu dia akan mendapatkan adab yang pedih numatti'uhum qalilan thumma nattaruhum il adzabin ghalid. Kami berikan kepada mereka kenikmatan kenikmatannya sedikit lalu akan kami azab mereka dengan azab yang yakni pedih atau yang besar. Allah syair <clears throat> berkata seorang penyair, "Walastu ara sa'adata jam'a Aku tidak melihat kebahagiaan itu ada pada mengumpulkan harta. Walakin at-taqiyya huwa sa'idu akan tapi orang yang bertakwa itulah orang yang berbahagia. Ketakwaan itu ada di hati. Dan hati itu akan berbahagia apabila hatinya itu yaitu nyambungnya dengan Allah Ta'ala alias berias dengan iman. Maka hanya orang bertakwa yang mereka itu akan betul-betul merasakan kebahagiaan. Laisa sa'idul ladhi tus'iduhu dunya Bukanlah kebahagiaan itu orang yang mereka dibuat bahagia dengan dunianya Orang yang mereka dibuat senang dengan dunianya. Inna sa'ida alladhi yanju minan nar. Sesungguhnya hakikat kebahagiaan adalah ketika dia selamat dari neraka. Orang konglomerat, hartanya buahnya, dia serang-serang dengan hartanya. Iya, bisa. Sebentar, setelah itu dia masuk ke neraka, seluruh hartanya tidak bisa dipakai untuk menembus azab yang dia rasakan. Kama kala subhana sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatil maut wa inna man tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah setiap jiwa pasti akan mengalami kematian dan sungguhnya setiap kalian akan dibalas dengan sempurna pahalanya dari kiamat kelak faman zuhziha anin nar wa dukhilal jannah faqad fasa barang siapa yang dia diselamatkan di neraka <clears throat> dimasukkan ke surga sungguh dia telah beruntung wa mal hayatud dunya illa mataul kurur. sungguh tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang penuh dengan tipuan Dunia disebutkan Allah dengan mataun qalil dan mataun gurur. <coughs> Mataun qalil kehidupan yang sebentar dan sedikit. Sebentarnya dibandingkan dengan kehidupan kamu akhirat. Inna yawman inda rabbika kal bisanati Satu hari di sisi Allah seperti seribu tahun dalam hitungan kalian. Kalau manusia di dunia ini dia hidup seratus tahun, satu hari di akhirat seribu tahun, seratus itu sepersepuluhnya seribu, maka satu hari itu dua puluh empat jam, maka hidup manusia 100 tahun itu kayak 2,4 jam. Bagaimana kalau 50 tahun? Sehingga sebentar dan sedikit. Sedikitnya ditafsirkan Allah kayak sayap seekor nyamuk, bangkai seekor kambing, tetesan air yang menempel di jemari ketika dicelupkan lautan, kemudian uh, seperti orang yang berteduh sebentar di bawah pohon lalu dia pergi, Bahkan Nabi tafsirkan dengan kotoran yang keluar di perut manusia. Itu tentang dunia. Sedikit. Sedikit banget. <clears throat> Maka dikatakan mata-mata kelil. Kenikmatan yang sangat, ini sedikit. Dan mata gurur. Kenikmatan yang penuh dengan tipuan. Dunia terus menipu manusia. Seakan menjanjikan kenikmatan, lakukan ini, anda akan nikmat, anda lakukan ini, anda akan nikmat. Setan menghias-hiasinya, begitu dia cicip maksiat itu ya hanya begitu. Sehingga ini bagaimana manusia betul-betul ditipu oleh dunia dunianya. Kemudian <clears throat> Ibnu Hibban dalam sahihnya dari hadis As'ad radhiyallahu anhu beliau mengatakan bahwa Nabi sallam bersabda arbaun minas saadah ada empat pilar kebahagiaan. Ada empat jenis eh, termasuk kebahagiaan. <clears throat> almar almar atau salihah wanita yang salihah wanita yang mereka senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya taat kepada suaminya sehingga dia wanita yang menjaga baik-baik kemaluannya wanita yang betul-betul sangat merawat ini harta eh, suaminya wanita yang saleh seperti ini yang salihah seperti ini itu adalah termasuk kebahagiaan berapa banyak orang yang dibuat kurus kering kerontang jiwanya ngenes karena istrinya, faktor istrinya yang total membuat dia ya ini uh, kerenggut kebahagiaannya. Yang ketiga, wangku di awal maskanul wasi, rumah yang luas, tempat tinggal yang luas. Ya luas ya nyaman. Tapi harus saya dengan hati yang nyaman. Luas membuat orang betah di rumah dan menghindarkan dari segala macam fitnah. Wal jaru salih keluarga yang saleh, ah, tetangga yang saleh, tetangga yang baik, yang saleh adalah sebuah kenikmatan kebahagiaan wal markabul hani dan tunggangan yang nyaman. Tunggangan yang nyaman enak dikendalikan, manut, kemudian bisa mencapai tujuan. Ini adalah uh, ah, hal yang akan buat manusia bisa uh, ah, berbahagia, merasakan kebahagiaan dunianya. Kemudian warawal warawa Muslim fi sahihi Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Amr anna anna Nabi sallam qala Nabi bersabda ad-dunya mataun wa khairu mata'id dunya al-mar'atu salihah dunia adalah uh, kenikmatan dan sebaik-baik kenikmatan dunia adalah wanita yang salihah istri yang salihah akan menjadi ini adalah kenikmatan yang sangat uh, besar dalam kehidupan manusia pendamping yang salihah sehingga dia betul-betul sangat memberikan uh, sangat memberikan pelayanan yang terbaik kepada suaminya <clears throat> lahir dan batin. Kemudian wa wusifat hadil mar'atu salihah fi haditsin akhar. Wanita yang salihah itu disifatkan di hadis yang lainnya dengan ungkapan Su'ila ini Nabi pernah ditanya ayun nisa'i khairun ya Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam wanita yang terbaik itu yang seperti apa ya Rasulullah? Kata Nabi Allah tita suruhu idha nadhar. Kalau kamu pandang, dia menyenangkan kamu. Sehingga betul-betul dia senantiasa berdandan untuk Anda. Wa tuti'uhu idha amar. Kalau eh, kamu perintahkan, dia taat. Kalau kamu perintahkan, kalau diperintah, dia akan taat. Taat dengan perintahnya itu Masya Allah menyejukkan hati para suami wala tukhalifu yakrahu fi nafsiha wa dan dia tidak menyeleweng eh, terhadap suaminya baik dalam hal menjaga dirinya maupun dalam masalah mengurus ini hartanya ini adalah eh, hakikat kebahagiaan di antaranya faktor istri yang salihah istri yang senantiasa membantu suami tampil menjaga diri dan seterusnya ini adalah apa yang menjadi mukodimah beliau dalam masalah ini hakikat kebahagiaan. Kemudian beliau membawakan perkataan Syekh Sa'di. Faktor-faktor atau wasail yang akan bisa mengantarkan manusia itu berbahagia. Wa dzakara Syekh Sa'di rahimallahu taala ana min asbabi sa'adah. Syekh Sa'di menyebutkan bahwa ada beberapa sebab yang membuat manusia itu bisa meraih kebahagiaan. <clears throat> Awalan yang pertama, al-imanu billah wal amalu salih. Iman kepada Allah dan beramal saleh. Man amila salihan min dakarin aw untha wa wa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Barang siapa yang dia beriman, eh, yaitu barang siapa yang dia beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia itu mukmin, maka benar-benar Allah akan hidupkan dia dalam kehidupan yang thayyibah wala najziyahum wala najziyanahum ajrahum bi ahsani makanu ya'malun akan kami berikan balasan kepada orang beramal saleh dengan balasan sebaik-baik balasan. Qala Ibn Abbas berkata Ibn Abbas al hayatu thayyibah hiya al hayatu sa'idah al hayatus al kehidupan yang thayyibah kehidupan yang baik kata beliau adalah al hayatut Taibah, ini kehidupan eh, al hayatu sa'ad, sa'idah, itu kehidupan yang bahagia. Wa di sa'adatu syu'urun yadhahu Allah fi qulubi ibadi salihin wa in kanu fi dikid dunya. Dan kebahagiaan ini adalah perasaan yang Allah letakkan di hati para hamba Allah yang saleh. Walaupun dia berada dalam kehidupan yang sempit, ekonomi yang sempit, kesulitan dalam masalah ini dunianya tapi kebahagiaan ada di hati mereka. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah taala wa wa yatahaddatsu an syaikhihi Ibni Taimiyah rahimahullah taala ah, tentang orang yang mereka secara duniawi miskin, <clears throat> kemudian dia uh, sangat uh, sangat mepet banget. Tapi dia merasakan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Ibnu Qayyim bahkan cerita tentang syekhnya. Ini gurunya, Shallallahu Alaihi Wasallam Ibnu Taimiyah. Apa kata Ibnu Qayyim tentang gurunya? Wa ma kana fihi min dzikir eh, min dzikir sijni illa anna kana min asrahinna nasadran wa yabihim aishan wa amihim qalban. Uh, sekalipun sang guru itu dia berada di fi min dzikir sijni di, kesem, di sempitnya penjara di kesempitan penjara hanya Syekh Al-Khizul Islam, guruku itu, asrahinna sadran. Dadanya itu paling luas. Pemilik dada yang paling luas. Sehingga hatinya tenang, dadanya lapang, itulah kira kebahagiaan. Wat iya bihim aishan dan kehidupannya itu kehidupan yang baik. Wan amihim kalban dan hatinya itu terasa ini nikmat banget merasakan nikmat yang berkaitan dengan semua apa yang dialami dan uh, dia imani. Taluhu nadratun na'im ala wajihi wa kunna ila dhaqat binal ardu wastadda binal karbu atainahu. Taluhu nadrah na'im <clears throat> kina dan kesenangan hidup ala wajihi nadratu ala wajihi berpancar di wajahnya memancar di wajah beliau adalah sinar kenikmatan. Wa kunna idza dhaqat binal ardu wastadda binal karbu atainahu. Kami, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami para murid sallallahu alaihi wasallam uh, apabila bumi terasa sempit dan kesedihan itu terasa berat, keguncangan terasa berat. Atainahu, kami mendatangi guruku Syekhul Islam. Fama huwa illa an nasma'a kalama wa narahu hatta yang qaliba dhalik quwwatan wa thabatan wa tuma'ninatan. Kemudian Syekh pun mulai berbicara dan aku menyimak pendengaran apa yang bicaraan beliau. Aku pandang Syekhku. Maka keadaan pun berubah. Berubah kuat, uh, ini kokoh, tumak nina. Di mana <clears throat> yang sebelumnya itu bertentangan ini nggak seperti itu berubah menjadi kuat, keteguhan, ketenangan setelah mendengarkan nasihat-nasihat syekhnya tersebut. Wa subhana man ashada ibadahu jannatahu qabla liqa'i wa fataha lahum abwabaha fi daril amal. Maksudnya Allah yang telah memperlihatkan, mempersaksikan kepada hambanya jannah tahu surganya. Qabla liqa'ih sebelum bertiap bertemu dengan Allah Ta'ala. Wa fatahalahum wabah. dan Allah membukakan untuk yakni mereka itu abwaba fidadil amal pintu-pintu di dunia sebagai ladang untuk beramal. Sehingga bagaimana hamba Allah sallallahu alaihi wasallam bagaimana sangat luar biasa, walaupun dia nampak ada salah doir disengsarakan, tapi dia merasakan di puncak kebahagiaan hatinya. Fa'atahum min tibiha warihiha ma mastafraha quwa quwahum li talabiha wal musa'ada wal musabaqati ilaiha. Maka datang pada mereka min ini keindahannya. Warihiha dan bunga yang atau bau yang wangi. Mastafraha kuwahum li talabiha sejauh kekuatan mereka mengarah untuk mendapatkannya itu. Wal musabaka ilaiha dan berlomba-lomba untuk mencarinya. Selama jiwa itu mencari kebahagiaan, berlomba-lomba mencari kebahagiaan, maka dia akan meraih kebahagiaan sebesar usaha dia untuk mendapatkan tadi. Wa qala sallallahu alaihi Taimiyah beliau mengatakan inna fid dunya jannatan di dunia itu ada surga inna fid dunya la jannatun sungguh di surga itu ada surga sungguh di dunia itu ada surga malam yadkhulha malam ya ini lam yadkhul jannatal akhirah barang siapa yang dia tidak masuk surga dunia maka dia tidak akan masuk surga akhirat wa qala idzan indama kilalah demikian pula Allah katakan ketika jika Allah mengatakan kepada Nabi, Inna syaitana qad amara bi nafyika ila ila ini ila kubrus. Ah. Demikian pula ketika dikatakan kepada Yesus Islam. Beliau ini saat dikatakan kepada beliau inna syai inna sultan sesungguhnya sultan qad amara bi nafyika Sultan telah memerintahkan untuk mengusing atau mengasingkan kamu ke Kubrus. Ciprus atau Kubrus. Au qatlik atau bahkan memerintahkan untuk membunuh kamu. Au Sidnik atau memerintahkan untuk memenjarakan kamu. Apa kata sekali salam ketika mendapatkan berita seperti itu? Wallahi inna bi minal farahi was ma law qusima ala ahli syam lawasi'ahum. Demi Allah, Sesungguhnya apabila kebahagiaanku, kegembiraanku di eh, dibagi kepada seluruh penduduk Syam, niscaya akan cukup mencukupi mereka. Artinya kebahagiaannya sangat luas banget. Buahnya banget kali itu dengan banyak. Wallahi ini kal ghanami la yana la tanamu illa ala sufin. Demi Allah, aku ada seorang demi Allah kalau seperti seekor kambing yang tidak tidur kecuali di atas yaitu wolnya. nggak punya apa-apa mesti. Dia ya, hanya itu. Tapi beliau katakan In nufitu ila Qibrus da'utu ahlaha ilal Islam. Dan kalau aku diasingkan ke, ke Ciprus, ke Kuprus, aku akan menyuruh penduduknya kepada Islam. Maka dimanapun seorang muslim, begitu keadaannya. Dia antara mengamalkan agamanya dan mendakwakan agamanya. Sekali Islam dibuang ke Ciprus, dia malah mendakwakan di sana, berdakwah di sana. Berarti membuat kota baru, membuat itu komunitas baru. Wayakulu Ahadus ahadu salaf, berkata sebagian salaf, mereka mengatakan, Innahu latamurru bi awqatun aqul. Sungguh melewati aku sebuah waktu di mana aku katakan kana ahlul jannah fi misli hadza innahum fi aisin thayyib. Kalau ahlul kalau ahli sunnah, kalau ahli surga itu seperti ini yang dirasakannya, maka benar-benar berada dalam kehidupan yang bagus. Padahal surga jauh melampaui setengah apa yang mereka rasakan di kehidupan dunia itu untuk menggambarkan agar kita termotivasi mewujudkan kebahagiaan itu hanya dengan iman. Wajakulul akhar dan orang lain yang lain mengatakan lagi la alimal muluk wabnaul muluk manah nufihi mina minan naim lajalatuna ali bisuyuf. Seandainya raja dan anak raja mengetahui kebahagiaan yang kita simpan dalam diri kita, pasti mereka akan merampas dengan pedang-pedang mereka dan mereka yaitu uh, begitu berusaha untuk mencari kebahagiaan dengan segala macam cara. Ah, salaf kita ini menggambarkan betul-betul mereka merasakan kebahagiaan di dunia sekarang ini. Bahkan seandainya para raja dan raja itu tahu akan dia rampas itu supaya dia yang berbahagia, supaya mereka tidak berbahagia. Para ulama, tetapi kebahagiaan itu letaknya di hati, gak mungkin bisa dirampas. Dan kembalinya kepada Allah swt Ini adalah ini sebab yang pertama. Dan kita sampai sini dulu, insya Allah kita lanjutkan Bapak saya akan datang bila mudah mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.